Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ali sahbihi wa Kita meneruskan bacaan kitab Bulul Maram itu disulis Al-Hafidz Al-Hajar Al-Asqalani. taala. Kita sudah menyelesaikan bab yang ke-15 yaitu salatul khusuf di kitab shalah termasuk sunnah ya dan hukumnya bahkan adalah wajib Kemudian disyariatkan juga berkhutbah yang punya sunnah saja. Kemudian tata caranya, ya tata caranya sudah disebutkan di empat rukuk, ya di, di dalam empat sujud. <clears throat> ya empat rukuk, dua rakaat, di situ dengan empat rukuk, kemudian empat sujud. Sudah diterangkan kemarin. Dan bacanya dengan sebenarnya disunahkan untuk membaca surat yang panjang, ayat atau berdirinya adalah panjang. Berikutnya kita masuk <clears throat> bab berikutnya bab yang ke-16 bab salatul istisqa, bab salat istisqa. Semoga Imam Sunani sebelum salam ai talabu yatilah meminta ya ya Allah mengucurkan sapi itu minum ya, meminumkan ini mengharapkan Allah SWT mengucurkan air hujan indah zil jadab ketika terjadi paceklik ya itu ya ini istisqa yaitu minta minta eh, pada Allah SWT untuk diturunkan hujan ya dari suqya ini minum dan sekali beliau juga hadis yang sahih yang mobil mensahihkan Akhirnya Ibnu Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis min hadis Ibni Umar dari Abdul bin Umar radhiyallahu anhu. Anak Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, soal ini ya. yang kus Kaumun mekial. Tidaklah suatu kaum mengurang-urangi mekial, takaran-takaran. Kalau takaran berarti liter, menggunakan volume kan, liter. Wal mizan demikian juga timbangan berat gram. Ya biasanya minyak curah itu minyak minyak goreng itu bisa liter, bisa apa? Bisa gram. Ya satu <clears throat> ya itu satu kilo lebih banyak dari satu gram dari satu kilo Iya, satu kilogram lebih banyak dari satu, satu liter ya kayak kelihatan demikian. Itu. Jadi mekial itu adalah liter, mizan itu adalah gram. Ila akhadhu bisinin. Ini tidaklah suatu kaum mengurang-urangi takaran dan timbangan kecuali ya akhadhu bisinin. Oh itu bisinin. Diambil ini ya, dihukum oleh Allah SWT diadab dengan sinin. Tahun-tahun ya paceklik. Ini mana yang sinin? Bertahun-tahun paceklik tidak turun hujan. Wasidatil mu'nah dan beratnya perbekalan, tidak ada makanan. Wajuri, wajuri sultan demikian juga jahatnya pemimpin alaih atas mereka. Walam yamna'u zakat amwal amwalahum dan tidaklah mereka menghalangi tidak membayar zakat amwalihim zakat amwalihim harta-harta mereka tidak membayar zakat tidaklah suatu kaum tidak membayar zakat ilah mana qatl kecuali Muniul kotor. Mereka terhalangi kotor yang tetesan. Mina sama. Dari langit ini hujan. Ini orang yang mau orang-orang timbangan tidak jujur. Demikian juga orang-orang yang tidak biar zakat maka mendapatkan adabnya. Yaitu <clears throat> ini peringatan untuk seorang jujur dalam hal timbangan. Sebutkan di Taudil Hakam Sebenarnya Syekh Rahman Ya Syekh Abdullah bin Al-Basam Rahimahullah Ta'ala sebutkan di Daudil Ahkam ya, tentang permasalahan ini istisqa talabu sapi ya sama tadi minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala indah hududi qahd ketika terjadi paceklik wal ya tertahannya hujan demikian juga paceklik pada darur mendalik menjadi bahaya dengan itu ya, dan bisa istisqa dengan doa Doa sekedar doa saja, boleh. Kemudian juga disebutkan wa wa ayakuna nabi sholati rokatin. Abdulnya sholat dua rakaat sebagaimana sholat Id fi zaman yang di waktu pacetik itu. Ketika enggak turun hujan itulah Abdulnya sholat. Wa makaniha wa takbirha di tempatnya itu. Ya demikian. Kemudian berkhutbah padanya. Berkata Ibn Qayyim, wa taala al-umur muqaddarah bi asbabiyah. Perkara-perkara itu ditakdirkan dengan sebab-sebabnya. Wa minal asbabi ad-du'a. Di antara sebab-sebab supaya turun hujan dengan berdoa. Ya, ma atal ab wa qa'al maqdur. Maka kapan hamba itu melakukan sebab, maka terjadilah di situ terjadilah di situ apa yang ditakdirkan. Berdoa dia kepada Allah supaya turun hujan. Nanti akan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hujan tersebut. <clears throat> Mengambil sebab. Wailam yati bisabab intafal makdur. Kalau tidak mendatangkan sebab, maka yang ditakdirkan ya tidak terjadi. Wa doa min aqwal asbab. Doa termasuk paling kuatnya sebab-sebab. Jangan diremehkan itu. Walaysa sayun anfa'u minhu. Maka tidak ada suatu pun yang bermanfaat yang lebih bermanfaat lebih bermanfaat darinya dari doa. Famata ulhimal maka kapanpun hamba itu diberikan ilham berikan taufik untuk berdoa. Ya ulhima abdu addu'a dua salat ijabah, maka terjadilah ijabah insyaallah ya demikian. Waqad dalal akal dan nakal. Telah menunjukkan akal demikian juga nakal. ini hadis-hadis yang dinukilkan. Bata jarub, bata jarubul umam. Demikian juga tajribah, praktek-praktek umat-umat. Ala anak ilang Allah sungguhnya yang mendekatkan diri kepada Allah wa talabi mardatihi dan meminta Ridwan Allah Subhanahu wa taala wal berbuat baik wal ihsan berbuat ya berbuat e, kebaikan demikian juga ihsan kebagusan ila khalqi kepada makhluknya min a'dhamil asbab al-jaribah termasuk paling besarnya sebab-sebab untuk mendapatkan likuli khair setiap kebaikan. Ya. <clears throat> Wa diha wa tuhan dan kebalikannya. Ya, dari tadi min akbaril asbab dari paling besar yang sebab-sebab jari bahan li syar yang mendatangkan kecerikan Yaitu <clears throat> maka ini adalah disyariatkan. Sebagaimana hadis yang nanti akan juga oleh Imam Bukhari oleh Ibnu Hajar, itu hadis Bukhari Muslim sebagai, sebagai landasan hadis dalam masalah ini. Hadis Bukhari Muslim. Ya, tidak ada keraguan di situ. Dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaski." Rasulullah SAW beliau keluar untuk melakukan sholat istisqa. Wata wajah ila kiblah beliau menghadap arah kiblat. Yatu berdoa. hawala ridahu. Beliau merubah ridah. Ridah itu seperti selendang yang diletakkan di pundak. Dipindah kanan ke kiri. Kanan kiri atau kiri ke kanan. Untuk tafaul. Ini optimis merubah keadaan. Ini semikian disebutkan hikmahnya. Ini uh, selendangnya itu kanan dipindah pindah ke kiri, kanan pindah kiri supaya apa? Tidak ada hujan menjadi hujan. Ini tafaul namanya, optimis. Tsumma sholat rakaatain. Kemudian Nabi pun salat dua rakaat. Jahara ma bil qiraah. Bil qiraah beliau mengeraskan dengannya itu bacaannya. Nah, ini hadis-hadis menunjukkan tentang disyariatkan istisqa dan itu sebab di antara sebab yang paling kuat untuk turunnya hujan. Hadis yang pertama, qala Allah Ta'ala yaitu hadis nomor 427 di buku ini. Ani bin Abbas dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Syekh Albani belum mensahihkan hadis ini. Tapi yang alam tentu eh karena ada Isyam bin Ishaq bin Abdullah majul hal. Ya, bapaknya tidak mendengar dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Biasanya Syekh ini mendatangkan penguat-penguat tapi alam tidak menguatkan menjadi sahih itu. Pulang. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, maka mengatakan kharaja Nabi, keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawadhian dengan pada tawadhu. Tidak menyombongkan diri. Ya, seorang itu hendaknya kalau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apalagi sangat butuh dalam bentuk benar-benar dalam bentuk benar-benar butuh kepada Allah. Di sini Nabi keluar dalam badan tawadhu. mutabadhilan sederhana pakaiannya. Semoga oleh Imam Sunani la bisosia badalah darku zina. Ini pakai baju sederhana, meninggalkan perhiasan ya demikian. Wa husnul hayah dan bagusnya keadaan. Jadi dalam keadaan pakaian sederhana. <clears throat> Kemudian mutakhasyan dalam keadaan khusyuk, butuh ya khusyuk. Mutarasilan disebutkan mutarasilan berjalan dalam keadaan tidak cepat-cepat minat tarsil minal fil masyi wa wata'ani wa damil ajalah itu berjalan dalam badan pelan-pelan tidak terburu-buru mutadorian dalam badan tadoro meminta benar-benar pada Allah SWT fasolah rakatain beliau pun salat dua rakaat kama yusoli fil id sebagaimana salat id lam yakhtub khutbatakum hadihi ini sini disebutkan lam yakhtub lam yakhthub khutbatakum hadihi tidak berkhutbah seperti khutbahnya khutbahnya kalian ini. Maksudnya bagaimana? Hadis nah, ini doif ya, tapi kita mau jelaskan maksudnya lafaz ini. Ya, yakni Nabi berkhutbah tidak sebagaimana khutbah kalian ini. Ini khutbahnya adanya benar-benar apa? Tadoru, benar-benar minta pada Allah, itu maksudnya. Berarti menunjukkan ada khutbah, tapi khutbahnya enggak seperti itu. Benar khutbah itu benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa nah, Itu. Allah demikian. Rawal khamsah meriwayatkan yang lima. Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasa'i dan Imam Ahmad. Ini ada rumusnya disebutkan di Ibnu di awal-awal buku ini ya. Bisa dilihat. Wa sa'u Tirmidzi, Imam Tirmidzi menyesuaikannya. <coughs> Wa Abu Awana dan Abu Awana. Wa Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban. Ini tata cara demikian ketika sholat <coughs> istisqa, tapi hadis dhaif. Lalu bagaimana? Ya hendaknya hayah atau keadaan ketika orang sholat istisqa ini ya benar-benar butuh pada Allah Subhanahu taala. tak kalau tanpa ya ini berbuat-buat ya. Tidak perlu dibuat-buat ya. Ini dalam keadaan butuh itu aja. Kemudian berikutnya <clears throat> hadis yang kedua. Ini tata caranya ini ya. Wan Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha hadis ini Hasan. Sahih hadis ini. Ini menjadi patokan ketika seperti istisqa. Sebagai lafaz ada yang dibicarakan, sebagai lafaz kalau belum mengatakan dari Aisyah atau Anda belum mengatakan. Sahih di sini ya. Syakan nasu ila Rasulillah. Manusia mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuhutul matar, kuhut habs. Ini tertahannya hujan. Ya, paceklik, bawa kepada paceklik atau paceklik. Paceklik itu ya tidak ada hujan, akhirnya tanaman-tanaman dalam keadaan kering. Ya, kadang kita alami demikian kan. Tapi harganya tinggi. Kenapa? Karena tidak ada hujan. Demikian juga yang lainnya. Fa'amara bi mimbarin. Kemudian Nabi merintahkan untuk datangkan mimbar. Nah, inilah yang dibicarakan. Ibnu Qayyim belum mengatakan sebagai Imam Sunani di sini, in soha wa illa fabil minhu syai'. Jika sahih hadis ini, lafadz ini. Sebenarnya dalam hatiku ada suatu. Ini belum mengingkari lafadz ini. Ini benar orang ini tidak tidak ada mimbar. Tapi kalau mau melakukannya tidak apa-apa. <clears throat> yang saya kan secara lengkap di sini kan. Jadi demikian. Ini yang dikritik lafaz ini. Fa amara bi mimbar. Fa wudi'a lahu bil musalla, maka diletakkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di musalla tempat salat. Wa wa'ada nas yauman yakhrujuna fihi. Nabi menjanjikan manusia ini para sahabat suatu hari yakhrujuna yang mereka keluar fi dalamnya. Ditentukan ya, besok Keluar kita sama-sama. Atau dua hari lagi. Fakharaja hina bada hajibul syamsi. Maka Nabi pun keluar ketika tampak hajib penutup syams mata. Hajib itu ya kalau mata kita ini ada kelopak mata ini apa ya menutup mata kita. Jadi bukan di Tautil Ahkam ya ini awal nahar, siang ya, awal dari siang. Maksudnya berarti Nabi pun keluar ketika awal dari siang ketika tampak penutup matahari. <clears throat> Ini awal sur. Pakai ada alam mimbar beliau pun duduk di atas mimbar. Pakai baroh, ya. Maka beliau pun bertakbir. Nah, Pako pakai ada alam mimbar ini dikritik tadi kita sebutkan ya, duduk di atas mimbar ini dikritik. Ya berdiri, walaupun demikian. Tapi kalau mau mengikuti apa di hadis ini tidak mengapa. Maka beliau pun duduk di atas mimbar, maka maka beliau pun bertakbir wa hamidallah beliau ber, bertahmid pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala. Semua qala kemudian beliau mengatakan Innakum syakautum jadba diyarikum. Sungguhnya kalian mengeluhkan ya paceklik negeri kalian. wafat amarakumullah antatuwahmi. Dan Allah telah merintahkan kalian untuk berdoa kepadanya. Bahwa adakum ayyastajiba lakum dan Allah menjanjikan kalian untuk mengijabai kalian. Tsumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illa la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Ini Allah berbuat apa yang Allah inginkan. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani engkau adalah zat yang kaya wa nahnu fuqara kami adalah orang yang fakir Anzil alainal ghaith, turunkanlah atas kami hujan. Waj'al ma anzalta alaina dan jadikan apa yang kau turunkan kepada kami kuatan sebagai kuatan babalagon ilahin dan bekal sampai waktu tertentu. Tsumma rafa yadayhi kemudian Nabi mengangkat kedua tangannya. Balam yazal maka terus menerus sudah mengangkat kedua tangannya hatta ru'ya bayadu ibtaihi sampai tampak putihnya ibtaihi kedua ketiak beliau sampai benar-benar berdoa sampai kedua ketiak kelihatan putih. Tsumahawala ilanas nas kemudian beliau membalikkan kepada manusia punggungnya. Jadi asalnya menghadap manusia kemudian berbalik membelakangi manusia. Ya. <clears throat> Wa baridau beliau pun membalik rida ya tadi selendang beliau yang terletak di pundak itu dibalik kanan jadi kiri atau kiri jadi kanan. Ya, sebagian membalik Jadi Senin yang depan jadi belakang. Yang lebih tepat tadi pindah kanan ke kiri atau kiri kanan. bahwa rafiun yadai. Dalam badan beliau mengangkat kedua tangannya. Tuma akbal nas, kemudian beliau pun menghadap ke hadapan manusia, wana dan beliau pun turun. Fasolah shalla kemudian beliau sholat dua rakaat. Fa Allah taala sahabatan, maka Allah pun memunculkan sahabah awan. Masa tidak ada awan. adat maka terjadi ya halilintar wa kemudian barokat, keluar di situ petir semua amtarat kemudian turunlah hujan. Rawa Abu Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud wa qala Ibnu mengatakan goribun wa isnaduhu jayyid. Ini gorib. Ya, ini e, menyendiri dan sanadnya adalah bagus. soalnya di sini. Ya, di sini semua semoga sudah ya.